I'lam annahu la yakunul abdu haizan li hadzal maqami hatta arafa annahu la budda li hadza min ala maslakin salaka fi ahlu hadza sya'ni. Tetos kalimat thayyibah yaitu la ilaha illallah muhammadur rasulullah. Itu kalimat yang otoritas kebenarannya itu absolut, pasti benar bahwa alam raya niki gadah pangeran ingkang asmanipun Allah Subhanahu wa taala tapi pengamalan niku pengamalan la ilaha illallah itu harus ditalkin diajarkan oleh orang yang spesialis ya orang yang benar-benar mempunyai maslak ya. maslak itu cara sampai kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kalau ketika Mbah Mun sering ngendikan ihdinas siratal mustaqim Siratal ladzina an'amta alaihim. Terus uniknya di surat Fatihah itu ya Allah tunjukkan kami ke jalan yang benar. Itu bukan sirotoka, jalan jenengan tapi siratal ladzina an'amta. Saya masih ingat betul ketika Mbah Mun ngentikan Allah itu buatan sakit ditiru. Wong Allah buatan dahar, buatan ngombe, buatan tidur sing sakit ditiru niku nggih padha-padha menusa sehingga disebut ihdinas siratal mustaqim Sirotul ladzina. Maka dalam disiplin ilmu sanat itu sampai ada kalimat ekstrim man ta'alama bila sehin fasehuhu seton. Itu tidak main-main ya. Artinya ketika orang lain menuduh dunia kiai katanya terlalu kayak kerajaan kecil, santri tidak pernah ngeritik, itu keliru sebetulnya memang aturan ilmu itu diantaranya untuk ilmu agama itu harus pakai apa? sanat ini napa ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta alaihim. Jadi untuk ngikuti jalan Allah niku harus ngikuti jalannya orang-orang yang telah engkau beri nikmat. Telah itu artinya finish. Finish itu artinya sudah meninggal. Sama sih ingat betul kalimatnya Mbah Mun kalau kamu ngikuti orang kalau ingin kebenarannya permanen ya yang sudah meninggal. sepotongan potongan soleh dadakan ngeten kan nggak meyakinkan pas ngaji gayane kayak wong soleh engkau mulai kumat meneh soleh meneh kumat meneh itu kan nggak meyakinkan istighfar gini nangis karek nonton dangdut gini nyesal terus apa ya nggak jelas no terus gak kasil maksiat ya nyesal gak saya kasil toat gitu Misal itu nanti ikut partai wa atau atarafu bi khalatu amalan sholihah wa korona wa sayyi'ah. Jadi orang-orang zaman akhir itu nyampur aduk antara kebaikan dan keburukan. Kayak sampean sering sholat soft awal itu ya baik. Tapi ya nak sombongi. Maksudnya nak sombongi kowe ikut sopok wani kok ngarep. Maksudnya itu ya ribet kan. Makanya ada wali jadi wali itu karena kalau sholat itu di belakang. Alasannya aku izin mbek pangeran soalnya kok gak ngarep jadi ilmu itu macam-macam bapak Rian sering dawuh nak ono wong istiqomah ngimami masjid itu ya apik tapi nak keseringan ya perkarane ambisi mau digenti jadi istiqomah itu nak keterusan itu ya jadi ambisi Mulane gak jelas ngimami masjid terus itu istiqomah apa mau diganti. artinya apa hidup ini gak jelas Justru gak jelas itu bagus karena ketok menusane, nopo Ketok menusane. Sehingga dalam ilmu fikih itu lucu. Lo cerita wali-wali top Abdullah bin Umar niku semadzab dengan Abdullah bin Abbas. Mboten seneng urip tentang tanah haram. Ketika banyak ulama, banyak sahabat senang hidup di tanah haram, alasannya sholat di tanah haram itu seperti seribu nopo sholat. Tapi yang dipikir beliau bukan sholatnya, maksiat di tanah haram juga lipatannya sama. Maka rumahnya Abdul bin Umar itu pas yang perbatasan. Nak sholat di bujoni tanah haram, nak tukaran metu. Jadi <laughs> ono area tukaran itu di, dikondisikan steril. Jadi masyur itu. Jadi beliau nak lagi mesra bujuan ini wiridan tentang tanah haram, nak tukaran metu sih. <laughs> Baru tukaran secara meyakinkan karena di, di sehingga kita di Indonesia sebenarnya punya sisi yang luar biasa karena kita tidak maksiat di tanah haram. Jadi bisa saja kita ini orang keren karena tidak pernah maksiat di tanah haram. Apa nasi yang tahu kaji, atau umroh, tambah keren karena nggak pernah <laughs> nggak pernah maksiat di karena banyak juga orang yang nangis di masjid haram jebule ngenes samu naki sing elek bojoku tok rawong Turki wayu wong Pakistan wayu bareng roh bojone wae elek wireng pesek terus nemu nangis ya Allah sama nanti sing elek kok bojoku tok nah berhubung wayah haji dikira itu religius nopo akhirnya sing wedok gak terima sakmono gua ganteng gak bisa ngelak gue tok makanya di haji itu pangeran nyindir faman farodo fihi nal hajja fala rafatha wala fusuko wala jidala bilhat. itu pakai fi fi ku ing dalem jadi potensi maksiat kalau kaji itu fi Justru pas haji itu pas potensi maksiat. Wong tenggene matof nih gon tawaf nih. Terus masya Allah wong ayu gini pirang-pirang, wong ganteng gini pirang-pirang. Terus mari geger, mereka rebutan ngambung hajar macam-macam. Jadi kalau suwon istihad, dia nopo istihad itu harus kita dengar. Jadi di antara madhabnya ulama, termasuk Abdul bin Abbas itu nempat di Taif. Taif itu dari Mekah tiga jam alasannya nggak ingin kalau terjadi apa apa di tanah apa haram kita tahu Ibnu Abbas itu mengalami konflik politik dengan Abdul bin Zubair itu ekstrim betul konflik dua beliau akhirnya beliau milih ya, di tanah haram wis tukaran-tukaran lah nak raning tanah haram maksudnya geremeng buat tukaran bacaan geremeng lah geremeng geremeng gremeng sidik nak raning masjid haram artinya jangan kira orang di Indonesia terus tidak hebat ya hebat punya sisi nggak maksiat di tanah haram. Ya misalnya sholat gak ngewarep nang masjid haram, jebule sholat ya Allah sini sini uang. Wes gak ngewarep paling afdol, jebule paling keliru coba. Mulai takbir yo keliru plus udon. Haji Indonesia nu nak sofa walu niate rada elek. Sudah sih mau coba bismillah tau ora tau tak gua ngarep gitu. Menurut kalau yang kesekian kali ditanya gitu. Jadi niate gak ngarep kepengen ngetes sudah sih mau coba Bismillah tau ora. Lho ngaku kowe ape salat apa ape seudon. Ubantan-bantan. Aku krungu dhewe tau kok ngarep ncen ra maca. Sing kok guri ora maca tapi lonton ora caku kok ngarep ya kepen krungu nyatane ora. Jadi kok ngarep terus kedua niate iku balapan ngambung Hajar Aswad. Jadi salate kok ngarep. Sekali salam langsung melayu ngambung Hajar Aswad. Ibu niat tapi niat elek raro, tapi tidak semua yang di sofa walu niatnya baik. Tapi niat tidak baik itu kadang baik. Itu sangat ngapi aneh pangeran. Pulau kenangan cerita dari bangun yang paling saya kenang itu gini. Dulu wono santri nakal. <laughs> Ya jadi udah dulu dok saya luwih akeh tapi <laughs> tapi sawangannya cerita kan kudu dulu karena sejarah itu syaratnya harus diomongkan dulu. Jadi aku rada kecewa mbek sejarah itu dulu wono santri nakal. Saya iku luwe luwe akeh. Ini aku kepengen nginceng ninge Mereka wayu. Di dhisik jarang neng sepeda motor ngalor ngidul neng pasar Bangilan jarang. Jadi nek kepengen rayu kudu jadi bakul banyu terus bakul banyu karena satu-satunya cara rawong ayu kudu jadi bakul banyu nyamar jauh ini ngisine sini jero jeding jadi kadang ya orang rajil bapan macam-macam kiai ini wali wali tenan bukan wali debutan bukan wali senior namun wali-wali betul Nah, sama saya jadi wali kan serono kuota wali, segelem ragelem jumlahnya supaya tetap ada terus diangkat nonton mawon wali wali wali wali. Lu bertahun-tahun Kiai ini ngerti, ya seneng rugi digratisi, tiga ergo murah. Kiai ini ya ngerti nak iku niat elek. Ya. Suatu saat gak ada perkembangan, santri ini mulai gerembeng karena gak direspon. Diceluk kiai ini. Kiai pintu anakku. Kiai. Kue sholat nih Masjid Haram sof awal patang pulau dino jamaah gak sof awal. Kiai. Kok bar tak rapi anakku. neng deh, sholat. Hari pertama ya demi dapat istri, hari kedua terus. Suwe-suwe ku in, in ku nyaman. Betapa nikmatnya sujud, nikmati rukuk terus nyaman. Saking nyamannya ku berkebutuhan sholat di sofa wal. Bukan karena cewek tadi. Bareng hari ke-40 diparani mbek ini. Aja mulai tak rabekno. Loh. Mboten sakit, Mbah. dari nak wis patang puluh dino tak rabek. Oh mboten, sholat diterima untuk cawe itu Mboten, mboten, mboten. <laughs> Sebutan sebutan ngenyak uang sholat jadi mau dijoli. Jadi orang nggak bener itu kadang ya jadi bener. Jadi dari wali kadang daftarnya lewat bakul banyu, terus kadang rodok delok wong sidik sithik-sithik, tapi nak pangeran ngangkat kira kurang coro. Jadi wali cani ya? Akhirnya kiai ini sing nangis-nangis. Cung gelem lek cok kamu pede mantu <laughs> akhirnya Iki gak gelem-gelem tenan. Ngenyak uang sholat jadi mau dijoli. Wah, itu luar biasa. Terus, Yus malah nanti ngaji Terus ngaji talqinu fikri bahwa pada akhirnya sing paling dhuwur teng hati hidar la ilah Nah, saya punya trik. Punya trik, punya cara untuk sampean supaya la ilaha itu sah. Sah dan meyakinkan. Nah, cara hakim itu sah dan eh, kitab yang per, yang sering dibaca Mbah Mun diantaranya untuk kalimat itu kitab Zadul Ma'ad iku nak nerang la ilaha illallah niku luar biasa. Itu kitab kesayangannya Said Abdul Al Haddad. Eh, beliau ngendikan di antara kitab kesukaan beliau selain Ikhya itu kitab Zadul apa? Nah, itu beliau kalau ngendikan bihadihi ya, maksudnya bihadil kalimah usisatis samawati wal ardu. Jadi langit bumi dibikin. Jadi beliau mulai berpikir pertama gini, surga Surga dibikin dengan segala kemewahannya itu bagi yang tasdek liman sodda qabila ilahi illallah waliman amanah ilaha ilaha illallah. Neraka yang dibikin sebegitu ekstrim sampai anak wong dicemplung nol ngenteni pitung puluh tahun lagi ceblok. Wah, itu serak kebayang caranya gawe. entah no bego kan itu. Jadi barang nak diceblok nonin rokok, itu ceblok edok ngisor ngenteni pinten hitung puluh tahun. Makanya kemungkinan keluar dari neraka itu kecil. agak untuk safa itu kecil. Wong wis sok kebayang kan? Itu pun diciptakan untuk yang menolak Jadi surga dibikinnya lihadil kalimah neraka dibikin juga lihadil kalimah jadi hadil kalimah itu mizan ini ukuran yang nerima masuk surga yang menolak masuk neraka hisab juga gitu ada hisab itu ya karena kalimat la ilaha orang kafir itu nanti tidak dihisab nah cara Ibnu Qayyim atau saya nggih ngoten ulaikal ladzina kafaru bi ayatina wa rabbihim wa liqaihi fahabitas a'maluhum fala nuqimu lahum yaumal kiamati wasna ya lucu tuh masuk Firaun dihisab Kan sekarang rokok kan. Jadi hisap itu nanti itu yang nggak jelas-jelas. Makanya sampai harus hati-hati itu potensi dihisap. Jadi yang jelas itu ada hisap. Masuk kaji Nabi dihisap kan tidak mungkin. Nabi Ibrahim masuk dihisap. Fir'aun masuk di karena yang jelas surganya tidak dihisap, yang jelas nerakanya juga nggak dihisap. saya nak sing pengajian yo teko, dutan yo teko, ini yang <laughs> ini yang itu. Ya itu hisap itu. dulu biskop ya bayar, mlebu masjid ya bayar cuma mana ada biskop sepuluh ewu, nak masjid rong ewu. itu <laughs> ya. ya hisab itu nanti. Jadi orang kafir yang karuan kafirnya itu istilah Quran fala nuqi mulahum yaumal kiamati wasna. Nah, artinya ada hisab juga tolak ukurnya la ilahil illallah. Terus wabiyadil kalimah bu isatir rasul. Karena kalimat ini rasul diutus. Rasul diutus untuk melatih la ilahil Jadi kalimat ini luar biasa. Tapi setelah jadi tahlil terus yang mau coba ngantuk, terus jumlahnya kakean kan terus akhirnya gak sakral. Akhirnya tak lewat di komentar suwi temen. Komen anak sing mimpin tahlil wong tua terkenal suwi lagi tahlil di mimpin Mbah Niki sing gurih mesti sambat wah suwi gue mesti. <laughs> itu itu kriminal kita, itu kesalahan kita. Kalimat yang harusnya jadi tolok ukur surga neraka itu ukurannya kalimat itu. Kemudian kita nganggep kalimat itu sebagai kalimat yang apa prop problem Iku aja sampai ya. Makanya kalau suwun sing mimpin pin tahlil aja suwi-suwi lah. lu wah ping telu hadir terus bar. wis niku semua ijazahnya hanya tiga kali itu kok udah dipuirang pirang niku. Tapi nak la ilaha tolong gak hadir ya tak baleni nah jadi enam. Kok gak hadir? Jebule ping sewu pun ndak hadir lah ini, ini yang masalah. Sekolah waca ndak ini supaya sampean ngerti Eh, kalimat itu menjadi kualitasnya bagus ndak itu karena cara pandang itu tadi kalau sampean mikir surga dibikin semewah itu dengan fasilitas bidadari secantik itu semuanya kelas A itu ya bagi yang menerima lain lain. neraka dibikin se ekstrim itu juga bagi yang nolak jadi ini kalimat pembeda makanya kalimat tuh hakin alaiha nahya wa alaiha namu terus wabiha tuh wa alaiha ini jazai gini oh, usumnya usum wabiha wa alaiha tren tren ini kan wa alihah atau wabiyah wabiyah nup apa wa alihah enggak yang di sini umumnya wa alihah nahya wa alihah namut wa alihah atau wabiyah wa alihah atau wabiyah Wah oh, berarti orang, orang jelas prinsipnya, eh, gak jelas, gak jelas. Jadi kalau suwon bahmun eh, Mbah Mun sepuh-sepuh niku fi akhiri hayati nu sering maos alkinu zikri. Karena memang beliau ingin di akhir hayatnya juga kita semua nanti di akhir hayatnya semuanya min ahli la ilaha illallah Muhammadur Rasul Dan itu dimulai dari sesuatu yang sangat-sangat ilmiah. Yaitu tadi dimulai kenapa surga dibikin untuk sing iman la Kenapa neraka dibikin untuk yang menolak la ilaha illallah. Kemudian Rasul diutus untuk melatih la ilaha Nanti ada azab ya karena menolak la ilaha illallah. Ada mafiroh karena yang terima la ilaha Makanya istighfar, kalau nu oleh istihad, niku istighfar itu setelah la ilaha illallah cara kalau oleh istihad. Di beberapa Indonesia itu toriko punya istighfar dulu baru la ilaha illallah. Tapi banyak ulama yang berpendapat dibalik. La ilaha illallah dulu baru karena istighfar itu didengar Allah itu setelah tauhidnya benar. Ini cara madhabi Abdul Hasan apa? Asyadili yaitu fa'lam annahu la ilaha illallah baru wastafir li dzambika ai hadil kalimah. Karena orang bisa dimaafkan itu berdasar kalimat la ilaha illallah. Misalnya begini ya. Orang kafir itu kafir terus sampai 70 tahun. Sekali melafatkan la ilaha illallah itu yughfar lahum ma salaf. Jadi kulil ladina kafaru iya. iyantahu yughfar lahum ma salaf Artinya orang kafir itu belum pernah tahlil, belum pernah istighosahan. Ya belum pernah istighfar, tapi sekali melafatkan la ilaha illallah secara sah langsung yufar lahum makot salah. Berarti dulu mana la ilaha illallah sama istighfar untuk kepentingan dimaafkan Allah. La ilaha illallah cara madzhab Abu Hasan Asadili karena alasannya wong kafir sing kafir wae tanpa istighfar asal kalimat la ilaha illallah benar langsung yufar lahum makot salah. Jadi cara pikirannya Abu Hasan Asadili itu la Allah yang benar dan kamu baru istighfar nanti insya Allah pasti dimaafkan bihaqi la ilaha illallah jadi fa'lam annahu la ilaha illallah baru wastaghfir li dzambika eh bihadil kalimah karena sahnya istighfar setelah kalimah ini sah itu orang kafir yang kafir berpuluh-puluh tahun itu langsung diberi bonus sama Allah yughfar lahum makot salah nah ukuran iyan tahu pakai apa coba hei para wong kafir nak kue mendo sangka kekafiran ukurannya pakai apa la ilaha illallah. Sekali la ilaha benar langsung yufar lahum sah. Makanya ketika ini ya, Ja'far Sotik, Sayyid Ja'far Sotik beberapa lama arja ayatin fil Quran adalah kulil ladina kafaru iyan tahu yukfar lahum maqsid. Tiga mana kan abet sisa malaikat, dia ya wong kafir pitung puluh tahun gusti. Mau celek lu pisan langsung jenengan sepuro, sok kalau imam tahlil buatan jenengan sepuro. Ya. Ya, tapi masalahnya nak malaikat, ya, tapi gue golek wajib lah, gue semari perkara itu, semari masalah kan. Suara seorang ikhlas itu mulai masalah. Nak sing guri malah menang, tapi kayak ngoceh lu abe gremeng. Perkau kesu, kesuwen. Dan nak kesuwen uang gremeng sing dosa sing tahlil apa sing gremeng? Sing tahlil ya melok dosa mergo kesuwen, sing gremeng dosa uang kalimat thayyibah kok digremengi. Nah, terus nong sing undang ya melok dosa bisa ribet kan? ya ora ana fikih ngene ya ora ana maksudnya kula cerita daripada rawan dosa ya mendingan la ilaha illallah sing ora grem carane piye sing mimpin ya sing fase sing cepet ngene sawah oh teng desa kula anggere muni tahlil pengen Gus Pak suweneng kabeh mesti cepet jamin mesti cepet kula ya sering ngomong aku cepet lah luwe mandi sing suwi ya mergo suwi mari dosa gremeng ya perkara perkara perkara perkara lagi kan dosungkan wae kula Nah, tengah adat masyarakat kan nggak sampai gus sampai anak kiai kan sungkan tadi ya, kiai kiai sing tua tua akhirnya melok cepet. Dan ini harus dielmoni. Saya ulang lagi ya. Sebetulnya dalam Torekoh Sadiliyah itu la ilaha illallah dulu baru istighfar. Alasannya apa? Sikhatul istighfar itu ba'da sikhati la ilaha illallah. Jadi dia bawa ke Kulil ladina kafaru tahu yukfar lahum makot salaf. Saiki intiha anil kufri berhenti kekafiran dengan kalimat apa? La ilaha Itu langsung yughfar lahum qad salah. Dan Allah ngendikan fa'alam annahu la ilaha illallah baru wastaghfir li ai bihadil kalimat. Artinya gini, bisa saja istighfar kita itu tidak didengar Allah karena tauhid kita tidak pernah benar. Mau ngelafat notok tapi tauhidnya tidak benar. Maka terus kan latihan-latihan dari ahlul ilmi, misalnya kayak Imam Sanusi, kayak Imam Asari itu pelatihan-pelatihan la ilaha illallah dengan pemaknaan yang luar biasa. Misalnya begini. E, ambil saja la ilaha illallah itu dengan makna seperti ini. Tidak ada sesuatu yang mewujud kecuali disebabkan oleh yang super mewujud. Alam raya ini langit bumi ini kadung berstatus mewujud. Kan nggak mungkin yang mewujud diciptakan yang tiada. Nak ngono mau hadhil mewujudat, khalaqaha wajibul wujud lah wajibul wujud ini yang bernama Allah Subhanahu Maka kualitas Anda iman tuh lebih tinggi. Selama ini kan ndak orang no pangeran kecuali Allah. Terus Allah itu yang siapa? Ya Allah yang siapa itu harus kamu berani mensifati. Allah belum pernah menceritakan dirinya di Quran kecuali beliau men, apa dia mensifati zatnya. Saya adalah sing khalaqas samawati wal ardo misalnya. Saya adalah zat yang begini begini begini. Karena itu dengan cara itu bisa dikenali. Ya dengan cara itu bisa dikenali. Makanya Allah itu harus kita kenali yaitu lewat ma'rifatullah. Ibadah tertinggi adalah ma'rifatullah. Ya caranya ma'rifat tadi dimulai gak mungkin alam raya ini kemudian diciptakan oleh al-adam, sesuatu yang tidak ada. Pasti yang namanya maujudat diciptakan yang maujud. Karena maujud ini maujud pencipta harus super. Lah super itu bahasa Arabnya wajibul wujud. Karena pencipta harus awal, Gak mungkin Fir'aun itu Tuhan oh, lahirnya di bumi, berarti dulu buminya ketimbang Fir'aunnya. Tuhan-Tuhan yang lain juga begitu, masa dulu buminya ketimbang Tuhannya. Makanya Allah pasti Tuhan betul, karena bersifat awal, bersifat ko kodim. Nah kalau kamu mulai latihan gitu, iman kamu itu bilbayina. Dan syaratnya iman yang benar adalah bilbayina. Bayina itu jelas welo-welo. Makanya semua nabi memaklumatkan diri, Kul ini ala bayinatim mirrabbi Lam yakunil ladzina kafaru min ahlil kitab wal namun fakina hatta ta'tiyahumul bayyinah. Jadi kamu harus punya otoritatif kebenaran sing sampai welo-welo. Welo-welo itu la, layak balus syakka wal irtiyab. Sudah enggak bisa ragu lagi. Nah saya khawatir kalau kita sudah tidak ngaji seperti ini. La ilaha illallah itu mau rutinitas. Omnya naik kasiat ribet mana kan? Nak diwaca sewu kasiat ini, nak diwaca orang ewu kasiat. Wah itu ngawur lagi, ngawur lagi saya itu kemarin ketemu banyak banyak orang pinter lah di, di Jogja itu saya cerita mereka tanya saya Gus kenapa engkau jarang berdoa saya bilang saya itu sering berdoa cuma mungkin anda tidak tahu kata saya doa itu syaratnya harus setelah sihatil iman imannya itu benar Dulu ketika Gerwani itu kampanye komunis itu gitu anak-anak kecil disuruh memejamkan mata. Ayo kamu minta permen sama Tuhan ternyata nggak dapat permen suruh memejamkan mata lagi coba minta sama bu guru terus dikasih apa permen oh berarti yang ada bu guru bukan Tuhan artinya apa kalau umat Islam ini Islam ya Islam ini kamu jual dengan doa kemudian doa dipakai tolok ukur Islam bener apa enggak habis kamu banyak orang ingin jadi kapolri jadi gubernur jadi apa semundang orang-orang kondungo Wis nyangoni akeh gak mandi, ku mesti dihujat deh. Dan sing donga yang ngerti arah mandi, potongan wong seneng duit itu kan insya Allah mandi lah kan kira-kira gitu. Jadi korbannya itu Islam kalau terus menerus doa yang dipakai apa? Transaksi. Maka doa itu nomor dua atau tiga, nomor satu itu ya iman tadi ma'rifatullah itu nomor satu. Bukan doa, karena kalau doa dijadikan nomor satu takutnya itu dipakai uku ukuran. Makanya ketika orang kafir minta sama Nabi, minta itu ya bahasa Arabnya doa. Untuk mengubah Mekah jadi begini, untuk mengubah Mekah jadi makmur, jadi ada sungainya, roh. Nabi gak mau. Padahal Nabi kalau doa pasti mustajab apa enggak? Tapi andekan itu diturutin, maka ukuran iman selalu pakai doa. Dan itu bahaya jangka panjang karena Nabi Perso pengganti beliau-beliau kamu-kamu yang nanti doanya tidak mandi itu bahaya itu tidak tidak prospek cara hitung-hitungan Iya nak zaman Nabi nggak mesti mati nak ketika era sampean. nak kiai tenan, Pak. Kalau dongakno sugih, nak ora sugih kira kiai kan ribet. Mungkin dhewe kiai ora sugih kan ribet kan. Maka kita sebagai ulama itu punya hitung-hitungan. Nah, beda dengan pakai makrifatullah. Misalnya begini, ini contoh paling gampang. Orang kafir itu dulu ngukur kebenaran Muhammad. Mereka tentu manggilnya Muhammad. Muhammad kalau kamu mengklaim bahwa orang mati bisa hidup lagi. Coba mbah-mbah kamu yang sudah mati bangunkan. Kalau bisa berarti kamu benar, kalau ndak ya ndak. Pertanyaannya itu yang faktu bi abaina ing kuntum apa? Sodikin. Pertanyaannya, ngukur kebenaran dengan cara itu itu yang bikin standar siapa? Nah, Nabi itu sempat terdesak karena itu dipakai ukuran. Tapi kalau pakai ilmu mantek, jawabannya lebih gampang ngukur kebenaran dengan cara itu versi siapa? Versi saya. Kamu benar itu kalau bisa membangkitkan orang mati. Terus dari Nabi ya kalau versi kamu ya kamu yang membangkitkan nanti ditanya bareng-bareng. Lu ini kan kita seperti itu kan kita sering artinya apa? Islam ini yang bisa mengawal hanya ilmu. Doa itu nomor dua yang bisa mengawal Islam hanya faklam harus ilmu annahu la ilaha Ketika orang kafir lo tanya, Muhammad kalau kamu Rasul betul, fasayir jibala Mekah. Jibalu Mekah kamu jalankan kemudian jadi emas. Dan orang-orang yang mati bangkitkan. Kemudian kita tanya, adinuka hakun amla, agamamu benar apa enggak? Nabi andikan minta kira-kira dituruti Allah apa enggak? Pasti dituruti. Tapi masalahnya, masa menunggu itu? Masa Allah menjadi Tuhan nunggu itu? Allah selalu Tuhan baik orang percaya atau tidak makanya Allah tidak mau nuruti karena itu jadi problem jangka panjang iya kalau Nabi mustajab doanya terus era umatnya seperti ini sing kiai ini bedino dala ele mesti mandi nih. gue sasing tirakat lah gue mesti mandi nih. nak bab dungo nih wis padha Misalnya lah misalnya mesti mandi nak wong waras mesti dinggo dungo khusnul khotimah ora dinggo golek sugih mesti amatir nih. Lah masalahnya nek digo dulu khotimah bagi mereka yang kedonyan ya gak ngefek, dianggap tidak prospek. Panjang kan? Makanya itu pinternya Nabi nomor satu itu al ilmu fa'lam annahu la ilaha illallah. Lagi wastaghfir li dzambi. Jadi kalau suwon kenapa ini cerita Mbah Mun, kenapa akhir-akhir beliau sering talqinu zikri, sering melatih zikir itu sirinya diantaranya bahwa kalimat ini harus menjadi kalimat super kalimat sing alaiha nahya wa alaiha namut wa alaiha nub'ath atau wabiha nub'ath insyaallah taala minal amin ya itu tadi kita kita sebagai kiai itu ikut ikut menjaga ini jangan sampai kalimat ini membosankan tahlile suwi rabar-bar segitu ram ono sing allah ilahil wa muhammadir rasulullah lane kurang panjang wakaf taura terus panjang niki alhamdulillah Gus Syukur sampun rawuh. Tetes kula suwun lah bahwa agama ini dimulai hatta tak tiahumul Jadi sesuatunya harus benar-benar sampai jelas. Ini monggo kalian ngentosi Gus Syukur. Aku sederhana. Mau guys. lagi iki bener nomor guys. Oh. Betul nomor. Kalau setengah itu saya di dalam maghrib ya. Jadi kalau terusakan gitu, terus orientasi para ulama dulu itu cara menerangkan la ilaha illallah itu sampai difahami an bayinatin makanya semua nabi memaklumatkan diri kul ini ala bayinatin mir sampai di situ dan semua cerita-cerita di tafsir jalalain di apa-apa itu ukuran kebenaran itu lam yakunil ladzina kafaru min ahlil kitab wal musyriki namun fakina hatta ta'tiyahumul bayinah monggo maka semua kita itu harus punya kecakapan untuk merangkai dalil. Kalau gada pengalaman saking kitab-kitab turos, kitab-kitab dulu. Itu ketika beberapa ulama ditanya, imanul mukallid, imannya orang yang monggo Pak Fatah. Tengri gimana sih Eh, kalau cerita sedikit dulu ketika ulama-ulama dulu berdebat tentang apakah imanul mukallid imannya orang yang tidak bisa berargumentasi tentang Tuhan itu diterima apa enggak rata-rata ahli sunnah bilang diterima tapi tetap dengan catatan itu potensi goyah itkuluman luman fit tauhidi imanul lam yahlumin tardidi tapi ternyata ulama-ulama itu prakteknya juga mengajari masyarakat supaya ada sedikit dalil atau kepastian logika. Masyur itu ulama dulu ketika tanya orang-orang Arab, orang-orang desa, ya Arabi, bima Arab tarobak. Kamu kok tahu kalau Tuhan itu ada itu gimana? Jawabannya mereka meyakinkan. Al ba'ratu tadullu alal ba'ir wa atharul ya dulu alal masir. Ono tletonge sapi ya mesti ono ini ono asarul akdam artinya ana tipake wong liwat ya mesti ono sing liwat sehingga itu sudah dianggap cukup kalau ada makhluk ya ada khalik artinya terus menjadi gampang ketika Allah ngendikan misalnya amkhuliku min huiri sayin mosok hadhil makhlukot sing mau judat kemudian kholakohal adam itu kan nggak ketemu akal maka termasuk peng, kekaguman saya sama kitab Fathul Bari sarahnya Bukhari itu ngendikane wahada sing inda ahlil mantak yusama iltidha dan aklian bahwa agama ini harus ada kenyamanan secara akal kalau Nabi membahasakan uh, wajadah halawatal apa? iman iman yang manis itu misalnya kita profesor kita ilmuwan kita seorang yang top yang paling cerdas di dunia kemudian kamu secara agama didogma oleh pimpinan agama kamu kebetulan pimpinan agama kamu misalnya komunis terus diberi ajaran misalnya hadihil maujudat kholakohal adam yang maujud ini diciptakan ketiadaan kan mungkin profesor lah mesti stres piye wong adam kok ciri utama ketiadaan ya layu asiru saya tidak ngefek bandingkan dengan misalnya kita goblok lah petani lah wong paling goblok lah misalnya diajari Bumi ki ono mbah wonten, terus sing gawe bumi ono ya ono wong barange ono kok sing gawe ra ono Lebih gampang, lha itu cara Fathul Bari. hadatin itu mudah sekali, sahlah koriba kalau dalam baca Said Abdul Haddad itu hadil kalimah sahlah koriba. Sahlah koriba itu enak difahami karena ya sudahlah kalau hadil maujudat ya kholaku hal maujud. Berhubung maujud ini maujud kholek ya wajibul wujud kira-kira maujud super lah atau kausa prima atau apa jadi segampang itu lama menerangkan tauhid. Nah khawatir saya kalau penjelasan seperti ini sudah hilang terus mau uang takok hati. nak mau coba sakmene paket gini, nak sakmene paket gini. Lah nak ramadi terus mental, jute la wah illallah ya ngobos. Nah ini kan jadi tersangka. Makanya saya tadi bilang saya berkali-kali saya belajar tauhid, belajar ilmu mantek, itu kepentingan saya hanya satu supaya orang familiar dengan logika la ilaha illallah yaitu tadi mulai yang pelatihan kelas ringan yaitu tadi al ba'ratu tadullu alal kair wa asarul akdam yadullu alal masir sampai pelatihan yang agak berat tapi sebenarnya tidak berat-berat banget karena tadi amkhuliku min huiri masa kalian semua yang sebegini hebat mau judat kemudian kamu disebabkan oleh sesuatu yang tiada Lha iku mbok sampean profesor lah iku ora logika, barang ra ono kok nyebabno. akdam ya dulu alal masih. Jadi nak teledong ya mesti ono sapi ini. Ono tipak teraca aneta kaki, ya berarti ono wasing barli. Artinya hadil alam ini asarun min asari kudratil. Sekolah suwun, kalau wau mau maca sanat talqinu tikri dari bahmun dan saya berharap kita ini saling menopang. Hanya saya Gus Yofur itu sering belajar mantek sampai belajar usul fikih karena nggak bisa kita tanpa ditopang ilmu-ilmu seperti itu nggak bisa karena banyak khurafat banyak syubhat termasuk penumpang paling gampang adalah anda berislam secara senang secara ceria supaya tidak kepikiran menurut pindah agama atau pindah ke yang macam-macam makanya diantara rumusnya Islam itu rodi itu billahi robba rodi itu itu puas Sama cari di kamus ridho itu puas marem mau coba mau di pangeran Allah pahpoh pah Makanya kalau berharap jenengan jangan sering berdoa, nanti gampang kecewa. Karena potensi tidak mandinya lebih tinggi gitu loh. Jadi pokoknya seneng pangeran. Pangeran gue sopo sing gawe langit bumi, sing kayak oksigen rasa bayar, sing aku elek lah yo payu rabi. Nyifati pangeran sing wis wis terjadi. Gitu ora usah bayangno. Wah aku jaluk jadi bupati yo ora jaluk suke ribet. Lu keluar kecelok wong alim, mboten nanti nyifat donga nemen-nemen. Sing wis kliwat ya. E. Ngaku yo narukan nyatane payu rabi. Umum wong di mobil gue di mobil umumnya wong bingung ya sering melok bingung ya sudah lah sudah sudah sebetulnya lu kok sampean kok ratop ya coba wong melarat sekolah yo ya tamat yo ya tetap oleh menghirup nopo oksigen presiden seneng jadi presiden gue ngopi untuk utangan ya wes semenang mulai radio serbujo yo ya wis sebenarnya seneng itu gampang kok yo ya nyifati pangeran itu gampang-gampang lah kayak di Quran-Quran itu nyifati Allah itu Alhamdulillah ala di atamani wasakoni. Aku melaratlah nyatane kelar. Angan. Sudah yang gampang-gampang. Dan sampean ndak kakian dongo ben suge. Kalau boleh balik cerita, kalau nanti dilani uang elek. Rayu elek sewan kulo. Kalau kenangan terbaik saya dadi kiai gini. Terus kula dongakno dadi sugih. Tenane, Mbak. enggak, tak critakno bojomu iku sugih. Sing pertama ditoto apa? Omah Gus ya, omah ditoto. Sesuai mobil ditoto Alfa. Terakhir sing dievaluasi ku sampean. Omah wis apik, mobil wis apik. Sing elek apa? Bojo mesti sampean kena evaluasi. Ku mesti ya. Akhirnya serasito ke serasito. jadi kalau nu nate bulit yang terbaik lah. Kenangan saya terbaik jadi kiai ini gini ku. Akhirnya, iya Gus. Kan gak mungkin. Omah suwapi, mobil suwapi. Coba yang kamu evaluasi apa tuh? mulai artinya sudah lah tidak usah kepengen itu dikurangi lah hubungan kita dengan Allah itu mensifati itu insya Allah pasti lebih indah ya misalnya kita Islam ya Alhamdulillah jadi hadana lihada makuna linahdiyati laula sudah tapi sekali sampean mikir Ustaz rewangi Islam ya mesti mlebu swarga oh mesti kena was-was setan tak jamin Ustaz rewangi sholat ya mesti swarga tapi nak sampean alhamdulillahilladzi ja'alana minas sajidin wasakirin aman. Maka alhamdulillah itu kalimat paling keren. Makanya dakwahum fiha subhanakallahumma wa tahiyyatuhum fiha salam wa akhiru da'wahum anil hamdulillahirabbil alamin. Jadi pokoke ngotenan. Surip pura usah kakek jaluk karena potensi tidak mandi itu tinggi. Sama ndak kutub, ndak ahdal, ndak abdal, ndak apa saja. Yus dungo wis wong-wong lah dunia hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar hasanah mbok piye artine pokoke hasanah pokoke hasanah fil akhirati ya hasanah nek ra iso hasanah ya rabi itu jenenge hasanah pokoke sementing karena kula niku pengalaman dadi kiai suwangger wong kok kakean donga ya mesti kakean ngeluh ya karena potensinya ndak mandi jejal sampe ndonga apa jejal selama ini kan Juk mapan yo ora tau mapan. Juk sugih yo rakus wis diparing cara pangeran wis maringi jebule sampean ingin lebih. Makanya saya mohon sekali jadi hubungan dengan Allah itu nomor satu itu syukur. Syukur itu di atas takwa. Di Quran itu ada fattaquwa ala allakum Jadi takwa itu supaya ke derajat syukur. Karena tadi lah cobalah dilatih. Saya pernah ngecek orang yang sekarang dugem menikmati maksiat dengan orang yang takwa mensyukuri tidak maksiat itu nikmatnya itu masih tinggi nikmatnya orang yang syukur karena berhasil meninggalkan maksiat makanya kamu yang syukur bengi-bengi serati duit di kamar wudhu sebariku ngelamun jujuk esok yes alhamdulillah gak maksiat sekarang rasa bayang no, terus tahajud kiamul lalu itu poro habai poro lama itu sekarang ramakome lah seperti itu sekarang ramakome tangi turu, seradan tempiring itu alhamdulillah. Pokoknya sing, sing gampang-gampang ya Dan itu memang ajarannya Nabi. Jadi Nabi itu kalau bikin ajaran itu orang sing asbaha aminan fi sirbi yang mu'afan fi badani indahu kutu yaumi faka'an nama khizat lahu dunya bi firya jadi tapi bayangkan ini, man asbaha aminan fi sirbi ngontrak ya radiusir sing di rumah kumpul mertua ya radiusir mertua sekumpul bojo ra diusir bojo aminan fi sirbis muafan fi jasadis urip nak guyu do banter wis bengak-bengok indahu kutu yaumi dina iku iso mangan iku fakaan nama khizat lahu dunya bi khadafiri anggap ae itu itu sak donya paling sugih ge kolam renang paling selai meter persegi pun ndelok laut renang sak kapoke <laughs> pokoke urip iku sing gampang terus kok senengane repot to senengane repot pokoke pokoke kula kepengin niku jenengan syukur lah pokoke pokoke lho nggih malah niki pokoke niki kampanye syukur lah pokoke karena tadi coba yang biasa donga-donga nu dikurangi lah syukurnya dulu yang udah sampean tak arani, doa yang mandi itu dimulai apa? Asana Allah. Tinggi mana doa dengan syukur? Syukur. Nabi itu kalau berdoa itu nyifati Allah panjang sekali. Alhamdulillah ya hamdan kasiron terus terus Wa aswa'i hamdan wa fi ni'amahu wa yukafi masjida ya Rabbana lakal hamdu kama yang bakhili jalal jika adhim sultanik la nuhsi sana analika anta kama atna ta'ala nafsik antal muqaddim wa antal muakhir wus wus panjang nah, sampean kan gak mukaddimah suwidi <laughs> dongane sing dawa wis gak dia 13 keluar kan sering mau ikhya itu. Kalau muji pangeran itu sampai lupa Imam Ghazali, saking panjangnya. Ini. Sama delok dunga-dungane Nabi itu. Kalau muji Allah itu panjang sekali. Dungane sidik. Nak jenengan muka dimai alhamdulillah rabbil alamin nabi angop. pas dungo ya Allah ya Rabbana tuh menanan sudah gak dia tiga itu jadi saya mohon sekali gitu, agama ini harus bifarohin wasulu dan kalau dungo yang paling kalau kenang sama yang bangun gini us farihi amin semuanya kita itu pokoknya seneng banyak kalau suwun suwun suwun lah, supaya beragama terus seneng. Rodi itu bila roba, rodi itu kalau anak mana nih marem lah, marem di pangeran Allah aku marem. Atau saya dinali lah. Kafani izan antaku nali robban wa kafani fakhran an aku nalaka abdan pun gustin tak bangga kula dadi manusa mergo Pangeran jenengan. Ya cara di pangeran Firaun kan yo ribet wow tenggelam jadi ton terus wa kafani fakhran an aku nalaka abdan kulo nu seneng banget mergo kaulan kaulane jenengan. Misalnya jadi kawulane presiden ya iso coplok. Kawulane menteri kadang ketangkep KPK. Kawulane musuhnya kadang bang bangkrut. Ribet kan? Makanya beliau ngendikan kafani izan antakuna li robban wa kafani fakhron an akuna lakan apa? Abdan. Terus niki kula rat, rati provokatif lah. Semurki zaman akhir sampai pandemi ngeten wis ra syukur ribet. Pokoke ra syukur ribet. Buat niki bener bu res, serap penting cara kulo. Misalnya kulo rap bener sama luwe nemen, <laughs> biasa mawon e. ya bodoh rap bener ya. Misalnya kulo salah ya panjen buatan maksum, misalnya bener ya pantas, kulo dididik bahmun, terus pokoknya niki bodoh pantas sis. Maksudnya santai mawon, biasa mawon. Nah panjen sampean luwe bener di bang tetap salah kan, terus tetap tetap salah kan. Masa orang bener kok diomongi sing bener. Berarti malah <laughs> sama bagian dari tidak benar itu <laughs> sendiri. Pun awan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk kita aturkan kepada beliau Kiai Haji Bahauddin Nur Salim dari Noruan Gerakan Rembang. Semoga apa yang diaturkan bisa menjadi bekal kita dalam meningkatkan kualitas keimanan kita. Amin amin ya rabbal alamin.